Beliau berkata, hafizahullah wa waffaqahullah lihudah وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم dan syariat Islam yang itu merupakan agama yang murni hanya untuk Allah adalah makhluk memperhambakan dirinya kepada Allah dan menyebutkan nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka kepada Allah sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghyirul asma'i syirkiyyati ila al-asma'il islamiyyah dan mengganti nama-nama syirik dan dirubah menjadi nama-nama Islam wal asma'il kufriyyati ila al-asma'il imaniyah mengganti nama-nama kekafiran dirubah menjadi nama-nama yang mengandung keimanan wa ammatu ma samma bihi nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Abdurrahman secara umum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama mereka yang pada asalnya mereka memiliki nama-nama kufur nama-nama syirik maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul Allah aw id'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalian menyeru kepada Allah atau kalian menyeru kepada Ar-Rahman, apa saja yang kalian seru, maka kembalinya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Fa inna hadaini ismain huma aslu baqiyati asma'illahi ta'ala. Karena dua nama ini, Allah dan Ar-Rahman, adalah merupakan inti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi'ammati asma'illahi al husna. Dan adalah Syekhul Islam Al-Harawi telah menamakan dan memberi nama kepada penduduk negerinya secara umum dengan nama-nama Allah Al-Husna. Wa kadzalika ahlu baitina ghalaba ala asma'ihim at-ta'bidu lillah. Demikian pula ya, keluarga kita atau keluarga kami. Kebanyakan mereka memiliki nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني وعبد السلام وعبد القاهر وعبد اللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق dan yang lainnya وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن telah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nama yang dicintai yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman وأشدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة Adapun nama yang paling benar, yang paling sesuai dengan yang diberi nama Harith dan Hammam. Yang paling jelek Harbun wa Murrah. Tambahan ini tidak terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim. Wa asdaqu Harith wa Hammam tidak terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim, tapi di luar Bukhari dan Muslim. Di sini seakan-akan memberikan kesan bahwa lafaz ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, padahal tidak demikian. Nah, akan beliau beri tanbih nanti setelahnya. Sebab ini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Zahir. Naam. Wa kana min syi'ari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil hurub termasuk dari syiar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka dalam peperangan memanggil satu dengan yang lainnya ya untuk menunjukkan bahwa mereka dalam muslimin ya bani Abdurrahman ya bani Abdullah ya bani Ubaidillah nah yang mereka maksud kaum muslimin nah dan itu syiar mereka kama qalu dzalika yauma badrin wa hunain wal fath wat taif dan ini sebagaimana yang mereka ucapkan tersebut pada saat perang Badar, perang Hunain, Fathu Makkah. Demikian pula pada At-Taif. Fakana min syi'ar fakana syi'arul muhajirin adapun syiarnya kaum muhajirin ya Bani Abdurrahman. Wa syiarul Khazraj adapun syiarnya kaum Khazraj ya Bani Abdullah wa syiarul Aus ya Bani Ubaidillah. Nah, intah Ya, kalau mereka mengatakan ya bani Abdurrahman, berarti yang dimaksud adalah kaum muhajirin. Kalau mereka mengatakan ya bani Abdullah, berarti kaum Khazraj. Kalau mereka mengatakan ya bani Ubaidillah, berarti mereka dari kaum Aus. Selesai perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa mimma yaqtadi tanbiha anna al-lafza wa asdaquha harithun wa hammam wa aqbahuha harbun wa murrah laisa fi riwayat Muslim. Dan di sini peringatan kata beliau bahwa lafaz hadis yang mengatakan yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam, yang paling jelek adalah Harbun dan Murrah. Ini tidak terdapat sama sekali dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan dalam biografi Abdul Muttalib ibn Rabi'at Nil Harith ibn Abdul Muttalib bin Hashim al-Hashimi. Qala ibn Hajar. Berkata ibn Hajar. asqalani Rahimahullah. Qala ibn Abdul Bar. Berkata ibn Abdul Bar. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walam yugayir ismahu fima alimtu. Kata Ibnu Abdul Bar, Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak merubah namanya. Ya, ini yang saya ketahui kata Ibnu Abdul Bar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Qultu" Ya, aku mengatakan wa fi ma qalahu nazar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar tidak benar. فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم karena Az-Zubair bin Bakar lebih mengerti daripada yang lainnya tentang nasab keturunannya Quraisy dan keadaan-keadaan mereka. Walam yadhkur annasmahu illal muttalib. Dan beliau Az-Zubair bin Bakar tidak menyebutkan sahabat ini kecuali namanya Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Ya, Jangan sampai kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa beliau bernama Abdul Muthalib di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam dan Rasulullah tidak merubah namanya. Tidak ada perubahan nama berarti menunjukkan takrir. Dan dibantah oleh Al-Hafidh bin Hajar yang demikian tidak benar. Nama beliau bukan Abdul Muttalib akan tetapi Al-Muttalib. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب Demikian pula Al-Askari pengarang kitab Tashifat Al-Muhaddithin bahwa ahli nasab mereka yang memiliki keahlian dalam nasab keturunan mereka hanya memberi nama Al-Muttalib bukan Abdul Muttalib wa amma ahlul hadis fa minhum man yaqulu Al-Muttalib wa minhum man yaqul Abdul Muttalib Adapun ahlul hadis ada yang menyatakan bahwa namanya Muttalib, ada pun yang mengatakan Abdul Muttalib. Dan yang sahih dalam permasalahan ini dikembalikan pada ahlul nasab. Mereka yang lebih mengerti tentang nama-nama serta nasab dan keturunan kaum Quraisy. Selesai perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa minal asma'il mu'abbadati li ghairillahi ta'ala termasuk di antara nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah wa yajri 'alaihal hukmu wal man'i dan ya termasuk di antara yang dihukumi haram dan terlarang untuk menggunakan nama tersebut wa minha ma huwa mushtarakun baina sunnati wa syiah di antara nama-nama itu ada yang terkadang sebagian ahlu sunnah menggunakannya ada pula yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Wa minha ma huwa khasun bi alil bait. Di antara nama-nama tersebut ada yang digunakan khusus oleh kaum Syiah disebabkan karena sikap berlebih-lebihan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil asma'il muharramati syar'an. Di antara nama-nama yang diharamkan secara syariat Abdu Ali. Abdu Ali bukan Abdul Ali. Adapun Al Ali dari Asmaullah Husna. Ini Abdu Ali, Abdul Zahra, Abdul Imam, Abdul Hasan, Abdul Husain, Abdul Amir, Abdul Sajjad, Abdul Baqir, Abdul Sadiq, Abdul Kazim, Abdul Rida, Abdul Mahdi, Abdul Hadi. Ini adalah merupakan nama-nama yang dinisbahkan kepada imam-imam mereka. Gelar-gelar imam. Ya. Sajjad, Al-Baqir, Hasan Hussein As-Sadiq, Al-Kazim, Al-Ridha, Al-Mahdi, Al-Hadi. Nah. Abdul Hadi. Abdul Hadi. Ha? Limada sammaita nafsaka bi Abdul Hadi? هل ثبت يا اخوان ان الله عز وجل من اسمائه الهادي هم؟ هل ثبت هل ثبت انت يا اخي لماذا ما تتتبع عن اسمك هل هذا صحيح ام لا نعم انظر في القاعدة المثلى موجود أم لا عندكم كتاب القواعد من عنده كتاب القواعد القواعد المثلى هات عبد العال عبد الونيس عبد النعيم عبد الراضي عبد النبي عبد الرسول عبد الرب رسول سياف نعم salah seorang yang ikhwani ibahat nah yang ikut dalam peperangan di Afghanistan dahulu namanya Abdul Rasul Sayyaf nah ya mungkin setelah dinasihati maka dilubah jadi Abdul Rabbi Rasul Sayyaf Abdul Mursil ya apakah Abdul, Abdul Mursil atau Abdul Mursal wallahu a'lam kalau Al Mursil Allah azza wajalla huwa alladhi arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam Ya akan tapi ini bukan dari nama Allah Al Mursil Abdul Muhammad berarti yang zahir di sini Abdul Mursal Abdu Toha. Sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in Nabi. Dari nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Hamzah. Abdul Maula. Abdul Maksud, Nah, ini juga masyur kalangan mereka. Abdul Fudail. Ha, nah. Indana Abu Fudail, Abdul Fudail. Abdul Wahid. bukan Abdul Wahid Abdul Wahid ها وجدتم غير موجود أي نعم لا من الآية ولا من السنة ها إذا غير اسمك يا أخي غير اسمك ها المولى الله مولانا لا مولى لكم نعم لا لا أحيانا المراد هنا ذو المولى يعني مولى فلان مولانا فلان مولانا فلان المراد هذا نعم يعني dinisbahkan بدا ولي بدا سلطان بدا أهل البيت نعم ها هاتوا ما هذا يا أخي جاء من حديث ضعيف هذا حديث ضعيف قال هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث نعم ضعفه العلماء شيخ الإسلام غيره نعم أثبت بارك الله فيك عبد العباس عبد مسلم عبد الصاحب عبد زيد عبد جاسم عبد الحر عبد عون عبد الشيخ عبد السادة عبد الغريب عبد الخضر Abdul Zubair, Abdul Syah, Abdul Huh, hmm, ma ma makna Abdul Qais, Abdul Nur. Nah, yang dimaksud Nur yakni bukan laisa min asma'illah. Abdul Ati, Abdul Nafi, Abdul Dar. Wah, oh, Abdul Dar. Karena mereka menyangka Ad-Dar ini termasuk dari asma Allah dari hadis dhaif. Nah, Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dzakaraha dzakarahum Ibn Hazm fil Fisal. Wa dzakara al-ijma' 'ala al-man'i minhuma. Beliau menyebutkan ijma' tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi tasmiyatil maulud dzakartul asl ats-tsamin. Dalam hal memberi nama seorang anak, aku menyebutkan ya usul yang kedelapan. Fil asma'il muharramati asuquhu huna bitamami. Thumma uhilu ilaih. Tentang nama-nama yang diharamkan. Dan di sini saya akan sebutkan secara seluruhan dan inilah nas Al-aslu thamin fil asma'il muharramah Prinsip yang kedelapan tentang nama-nama yang diharamkan. Dallati syari'atu ala tahrimi tasmiyatil mauludi fi wahidin minal wujuhil atiyah. Syariat telah menjelaskan tentang diharamkannya memberi nama kepada seorang anak salah satu dari sisi-sisi yang berikut ini. Yang pertama, ittafaqal muslimuna ala annahu yahrumu kullu ismin mu'abbadin li ghairi ta'ala min syamsin aw wathanin aw basharin aw ghairi dhalik. Telah sepakat kaum muslimin bahwa diharamkan setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah dari matahari, berhala, ataukah manusia atau yang lainnya. Seperti Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Hussein, Abdul Amir. Al-Amir maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala Abdus Sahib Sahib yang dimaksud Sahibuz Zaman Al-Mahdi Al-Muntazar Pemilik zaman yang ditunggu-tunggu Imam Mahdi Wahia min tasmiyatir rawafid Ini dari nama-namanya kaum rafidah syiah Qatalahumullah Waqad ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kull ismin mu'abbadin li ghairillahi ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah. Seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'ba, Abdul Syams, Abdul Harith. Wa min hadzal bab termasuk dalam bab ini pernyataan seorang gulam Muhammad, gulam Rasul. eh yaitu Abdul Rasul maksudnya, gulam maknanya hamba. Wasahihu fi Abdul Muttalibi al-man'u. Yang sahih dalam penamaan Abdul Muttalib tidak diperbolehkan. Wa min hadzal ghalat, ma min hadza al-ghalat fi at-ta'bid li asma'in yudhannu annaha min Asmaillahi ta'ala wa laysat kadzalik. Termasuk dari kesalahan ini kekeliruan mereka dalam penyebutan nama penghambaan kepada nama-nama yang disangka itu dari Asmaul Husna. Padahal tidak demikian. Seperti Abdul Maksud. Ya. Mereka menyangka bahwa al Maksudi dari nama Allah. Ilahi anta maksudi. Sangka maksud min asma'illah. Walaysa kadzalik. Abdus Sattar. Sattar. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang berdoa ya Sattar menyangka bahwa dari nama Allah Sattar. Padahal tidak demikian. Abdul Mawjud, Abdul Ma'bud, Abdul Hu, Abdul Mursil, Abdul Wahid, Abdul Talib, Abdul Nasir, Abdul Qadhi, Abdul Jami' semuanya yang dimaksudkan pada Allah padahal ini bukan dari Asmaul Husna. Abdul Hanan, Abdul Sahib, ya dengan dalil as-sahibu fi safar Allah itu sebagai teman dalam safar padahal tidak demikian Abdul Wafi yakunu al khata fiha min jihatain maka ini terjadi kesalahan dari dua arah ya mungkin juga dimasukkan Abdul Hadi nah Naam, idza kana ismul hadi la yathbut lillahi azza wa jalla dari dua sisi min jihati tasmiyatillahi bima lam yarid bihi sam'u dari arah penamaan Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya wa asma'uhu subhanahu tauqifiyatun 'ala an-nass min kitabin aw sunnah dan nama-nama Allah yang demikian ini tauqifiyah ya kita berhenti kepada nas dari Al-Quran Karim atau dari Sunnah. Wal jihatu tsaniyah dari sisi yang kedua at-ta'bidu bima lam yusammillahu bihi nafsahu wala rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan diri dengan apa-apa yang Allah tidak beri nama dengannya, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minha min sifatillahil ula lakin qad ghalita ghalatan bayyina man ja'ala lillahi min kulli sifatin isman washtaqqa lahu minha maka kebanyakan darinya dari sifat Allah, bukan dari nama Allah. Akan tetapi mereka telah keliru dengan keliru yang jelas, ya. Orang yang menjadikan bagi Allah tatkala dia memiliki sifat, maka diambil akar sifat itu lalu jadikan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah berfirman, "Wallahu yaqdi bil haqq." Allah yaqdi dari sifat Allah al-qadha. Allah menetapkan hukum, Allah menegakkan hukum. La yushtaqu lillahi minha, tidak boleh diambil dari akal kata tersebut lalu dijadikan nama al-qadhi. Karena al-qadhi bukan dari nama Allah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang mengatakan Abdul Qadhi. Nah, yang kedua, At-tasmiyatu bismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Fala yajuzu fala tajuzu tasmiyatu bismin yakhtassu bihi Rabb subhanahu. Memberi nama pada seorang dengan salah satu nama dari nama-nama Allah maka tidak boleh memberi nama kepada seorang dengan nama yang khusus dimiliki oleh Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari. Waqad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a min at-tasmiyati bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah ya dari nama-nama yang nama mereka adalah merupakan nama-nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Azim, Allah berfirman, Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui Allah memiliki sami? Yang dimaksud sami, ay, la mathila lahu. Yastahikku mitla smihi alladhi huwa rahman Tidak ada yang menyerupai Allah yang berhak seperti nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Yang ketiga, at-tasmiyatu bil asma'il a'jamiyatil muwalladati lil kafirin al khassati bihim. Penamaan dengan nama-nama ajam. Ya. Yang berasal dari orang-orang kafir yang khusus merupakan nama mereka. Wal muslimul mutmainnu bidinihi yabta'idu anha wa yanfuru minha wa la yahumu hawlaha seorang muslim yang tenang dengan agamanya, dia akan menjauhkan diri dari nama-nama tersebut. Ya. Dan akan menghindar dan dia tidak akan berkeliling di sekitar nama-nama tersebut. Waqad azumatil fitnatu biha fi zamanina. Dan telah semakin besar fitnah pada zaman kita sekarang ini fayultaqatusmul kafir min Eropa wa Amerika wa ghairihima di mana kaum muslimin mereka mengambil nama orang kafir dari Eropa, dari Amerika dan yang semisalnya yang lainnya wa hadha min ashaddi mawatinil ithmi wa asbabil khudlan dan ini termasuk tempat-tempat kesalahan dosa yang paling besar dan kehinaan sebab-sebab kehinaan di antaranya nama mereka Botrus. Ya. Nah. Petrus, ya. Nah, Petrus. Petruk Indonesia, buatan Indonesia. Adapun Petrus dari sana. George. Nah. Georgi. Tulisannya Georgi. Ya. Orang nggak tahu membaca, bacanya mereka membaca George nah Hah? Apa ini? Jerjis apa? Apa ini, akhwan? Hmm? Jerjis apa jerjus? Wallah alam. Diana. Masya Allah. Hah? Rose. Rose, Mana Rose ya akhwan? Bunga, iya kan? Rose, Ah? Mawar. Hmm. Nah. Suzanna. Nah. Hmm? Suzanna. Dan yang lainnya. Wa gairuha. Mimma sabakatil isyaratu ilaih. Dari apa-apa yang telah terdahulu isyarat. Siapa di antara antum punya nama-nama seperti ini? Ganti. Hmm. Wahada taqlidu lil kafirina fit tasammi bi asma'ihim. Dan ini adalah ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir dalam hal pemberian nama dengan nama-nama mereka. Inkanaan an mujarradi hawa wa baladati dhihnin fahuwa ma'siyatun kabiratun wa ithmun. Kalau hanya sekedar hawa nafsu saja, ya, dan kebodohan dalam berpikir, ya, sekalian ngetren misalnya, karena nama si fulan ngetrend, wah, rame-rame pakai nama itu. Nah, ya. Ini maksiat yang besar dan dosa yang besar. Wa in kana an i'tiqadi afdaliyatiha ala asma'il muslimin. Tapi kalau sampai meyakini ini lebih afdal dari nama-namanya kaum muslimin, fahada ala khatarin azim yuzalzilu aslal iman. Maka dia berada dalam bahaya yang besar yang bisa menggoncang ya pondasi keimanannya. Wa fikil talhalatain dan dalam kedua keadaan ini tajibul mubadaratu ila taubati minha hendaklah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam salah satu di antara dua ini wajib untuk segera bertaubat kepada Allah wa taghyiruha syartun fit taubati minha dan merubah nama itu salah satu syarat ya diterimanya taubat seorang. Yang keempat, at-tasammi bi asma'il asnamil ma'budati min dunillah. Memberi nama dengan nama-nama patung, berhala yang disembah dari selain Allah. Seperti Al-Lata, Al-Uzza. Ya. Isaf. Tahu apa ini Isaf, ya kawan? Nailah Tawana ada orang yang bernama Nailah. Hmm. Ini nama patung kata beliau. Hubal. Hmm. Nah, atau yang lainnya. Seperti apa ya, ikhwan? Siwa. Ya, kasih nama anaknya Brahma. Apalagi ya, Ah, Siwa, Brahma, ah Wisnu. Nah. Dan yang semisalnya. Yang kelima, at-tasammi bil asma'il a'jamiyah. Memberi nama dengan nama-nama ajam. Ya. Turkiyatan atau Farisiyatan. Apakah dari Turki, Faris, Barbar, ya barbaria atau ghairah mimma la tattasi'u lahu lughatul arabi wa lisaduha yang mana ya eh, tidak sesuai dengan bahasa Arab dan lisannya ya, ini mereka dari kalangan orang-orang Arab yang lebih senang dengan nama-nama ajam nah Ya. Lalu keadaannya yang di sini perlu dipertanyakan kalau seorang itu asli, misalnya asli Turki, ya, maka dia memberi nama Turki. Ini apa hukumnya? Nah, ataukah dia asli bangsa Faris? Lalu dia memberi nama dirinya dengan bangsa Faris. Ini apa hukumnya? Allahu a'lam. Hmm? Atau Jawa dengan beri nama Jawa su apa misalnya ya su peno su silo dan misalnya ha nah apa yang demikian ini boleh yang afdol ya kawan tentunya membeli nama yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim ya walaupun kita Jawi walaupun kita Farisi Turki daripada saja menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim sehingga begitu nama saja yang disebut, orang telah mengetahui bahwa si fulan muslim. Wa minha di antara nama-nama mereka ya yang bukan dari Arab Nariman, Syairihan, Naifin, Shirin, Shadi, Shadi, maknanya kir, monyet. Wah, ngeri sekali ini maknanya. Syadi. Ya. Jihan. Allahu a'lam. Wa amma ma khutima bi ta adapun nama-nama yang diakhiri dengan ta. Ta uh, maftuhah. Seperti hikmat, ismat, najdat, habat, mirfat, ra'fat. Fahiyya arabiyatun fi asli. Asalnya ini Arab. Lakin lakinna khatmaha bitta'it tawilatil maftuha akan tetapi mengakhirinya dengan tak yang panjang yang terbuka wa qad takunu bitta'il marbutah dan terkadang juga dengan tak marbutah tatrikun laha akhrajaha an arabiyatiha menjadikan nama itu nama Turki yang mengeluarkan dari bahasa Arab ya lihada la yakunul waqfu alaiha bilha oleh karena itu tidak ditutup dengan hak ya tidak dikatakan hikmah atau isma dan seterusnya tapi di akhir dengan tak wal maksu'atu bil ya ya demikian pula yang nama-nama yang menunjukkan penisbahan dengan ya seperti Romzi, Husni Rusdi Haqqi Majdi rajai. Hiya Arabiyatun fi asli, asalnya ini Arab. Lakinna tatrikaha bil ya fi akhiriha mana'a min arabiyatiha bihadzal mabna. Namun ya diakhiri atau dinisbahkannya dengan menggunakan ya menjadikannya Turki yang mengeluarkannya dari Arab. Idzil ya huna laysat ya an nisbatil arabiyah. Ya, karena ya di sini bukan ya nisbah seperti yang terdapat dalam bahasa Arab seperti ribi'i ya. nah ribi'i entah seorang dinamakan ribi'i kenapa ya apa karena lahir pada hari Rabu hmm. dari Arbi'a wa wahshi wa sabti liman wulida yaumas sabt sabti karena dia dilahirkan hari Sabtu jadi nisbahkan ke hari Sabtu jadi Sabti ya. bukan Septi ya hmm. nah ya seperti Bukhari ini semua nisbah ya walaya al mutakallim tidak pula disebahkan pada yal al mutakallim seperti kitabi bal yaul imalatil farisiyati wa turkiyah tapi nama-nama mereka nama-nama Faris ya nama-nama Turki nah wa amma lafzu fiqi fi Mesir di Mesir ada nama yang masyhur yaitu fiqi nah ini yang dimaksudkan oleh mereka singkatan dari faqih orang faqih disingkat jadi fikih. Termasuk di antara nama Farisiyah yang merupakan nama-nama yang diakhiri dengan waih. Seperti si bawai. Sebagian mereka mencatat ada 92 nama yang diakhiri dengan waih. Rahawai, Naftawai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam bahasa Urdi ya dalam bahasa Urdi nah bahasa Urdu uh, eh, afwan bahasa Urdu al Urdiyah yang biasa dipakai mereka di uh, Pakistan Afghanistan nah dan sekitarnya Yukahimun al ya fi wasatil kalimati alamatan nif. mereka menambah ya pada pertengahan kata yang menunjukkan tanda mu'annas. Misalnya mereka mengatakan pada Rahman, Rahiman, Rahiman. Tambah ya. Karim, Kariman. Nah. Ini juga termasuk nama-nama Farisi. Yang keenam, kullus min fihi da'wa ma laysa lil musamma. da'wa wat tazkiyati wal kadhib ma la يقبل bihal. Setiap nama yang di sana terkandung pengakuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh yang diberi nama. Ya. Maka kemudian membawa dari pengakuan itu seakan-akan dia merekomendasi dirinya sendiri, mentazkiyah, mensucikan diri sendiri. Ya, yang mengandung dusta yang tidak bisa diterima dalam kondisi bagaimanapun. Di antaranya apa yang telah sahih dari hadis bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhna asmin indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah, seorang yang menamakan dirinya malikul amlak, raja di raja. Muttafaqun alaih. Wa mithluhu qiyasan ala harramahu Allah wa rasuluh. Dan mengkiaskan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya seperti penaman mereka Sultanus Salatin, Hakimul Hukam, Syahan Syah, Qadil Qudah. Demikian pula diharamkan pemberian nama seperti Sayyidun Nas, Sayyidul Kul, Sayyidus Sadat, Sittin Nisa. Sitti itu Sayyid, tapi mu'annas. Ya, kalau dikatakan Siti Aisyah, maksudnya Sayyidah, Sayyidah Aisyah penyebutan uh, eh, gelar kehormatan. Kalau di Jawa seperti apa, ikhwan? Raden, ya. Raden. Nah. Wa yahrumu itlaqu sayyidi waladi Adam ala ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan penyebutan sayyidu waladi Adam terhadap selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan di dalam hadis Zainab bintu Abi Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil albirri minkum." Rawahu Muslim. Jangan kalian mensucikan diri diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang baik dari kalian. Riwayat Imam Muslim. Berkata Ibnu Qayyim, yang ketujuh, at-tasmiyatu bi asma'i syayatin. Beri nama dengan nama-nama syaitan. Seperti khinzab, al-walhan, al-a'war, al-ajda' ya dan telah datang sunnah yang menganjurkan untuk merubah nama dari nama-nama syaitan. Ini ikhwan, Eh, jenis-jenis uh, nama yang diharamkan. Nah, dan di sana ada pula jenis-jenis nama yang hukumnya makruh, ya. Walaupun tidak sampai kepada taraf haram, namun dimakruhkan seorang muslim menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Wallahu a'lam Insya Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila hunat tafaddalu hafizakumullah.